Ini yang wajib kita syukuri. Juga nikmat kita diberikan izin dan taufik oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ini <clears throat> membahas tentang permasalahan din mencari ilmu agama yang insyaallah taala kita akan berbicara pada kesempatan ini tentang kemuliaan atau keagungan Al-Qur'anul Karim. khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara tentang keagungan Al-Qur'anul Karim, saya akan kasih mukadimah bahwa kita tahu Allah ciptakan kita manusia ya itu dengan sebaik-baik bentuk Allah berfirman dalam surat At-Tin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim kata Allah sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kata Allah Subhanahu wa taala ini anugerah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan ikhwati fillah rahimakumullah. Manusia Allah ciptakan tersusun dari dua hal. Jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Ya. Kita diciptakan oleh Allah ada jasadnya, ada ruhnya. Rasul yang mulia alaihi wasallam habarkan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ketika menerangkan tentang bagaimana diciptakannya manusia ya dari nutfah kemudian alaqah kemudian mudghah kemudian kata Rasul SAW summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh kemudian diutus malaikat dalam perut ibu kemudian ditiup ruh. Kita ikhwani fillah sekali lagi Allah ciptakan dari dua hal ini. Ada jasad, ada ruh. Dengan jasad ikhwani fillah kita bisa seperti ini. Dan jasad tanpa ruh niscaya nggak bisa hidup. Ya. Eh? kita nggak bisa makan, eh, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa dengar kajian di sini. Orang yang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa apa-apa, tergeletak. Dan kita sebut dengan orang apa? Mati, ya kan? Ini jasad kita. Dan perlu kita ketahui, ikhwanifillah, bahwa jasad itu ada gizinya supaya bertahan terus. Ada gizinya. Makanan dan minuman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk itu banyak hal. Kita manusia dalam mencari gizi atau makanan untuk jasad tinggal berusaha untuk nanam. Tinggal uh, lemparkan benih saja. Yang numbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 72, "A antum ansha'tum shajarataha am nahnul munsyi'un?" Apakah kalian kata Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tanaman itu? Am nahnul munsyi'un? Atau apakah kami kata Allah Subhanahu wa taala? Dia orang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sisi lahiriah jasmania berusaha. Ada yang bercocok tanam, ya tidak. Kemudian cari ikannya di laut, tinggal jala berlayar, ambil ikan. Semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan jasad jasmani. Sekali lagi ikhwan fillah, di sana ada hal yang harus kita ketahui. Manusia tersusun dari jasad dan roh. Nah, kebutuhan rohani juga Allah siapkan. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Roh ada gizinya yang harus kita perhatikan, ada makanannya. Ya, ruh ada makanannya. Justru ini yang paling penting. Oleh karena itu ikhwati fillah, untuk memenuhi kebutuhan roh. Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berikan akal untuk berpikir. Untuk memilah-milih mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang didekati dan mana yang dijauhi, akal. Allah siapkan juga. Oleh karena itu tidaklah satu umat menyimpang melainkan Allah utus ke dalam umat tersebut seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Dakwah para rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah kalian hanya sembah Allah saja dan dan, dan menjauhi dan dan jauhilah taghut. Dan ikhwati fillah, yang perlu kita ketahui, yang paling penting kita perhatikan adalah masalah ruh kita. Karena jasad ada batasnya. Ya. Puluhan tahun selesai di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, kalau salah gizi tentang ruh ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi. Ketika suatu umat sekali lagi menyimpang dari jalan Allah, Allah utus para nabi dan rasul. Dan Allah kasih mukjizat kepada mereka dan mukjizat yang mereka lihat langsung dan membuat mereka semakin yakin bahwa yang dibawa oleh Rasul benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah sebelum kita berbicara tentang keagungan Al-Qur'an. Karena sekali lagi ikhwan fillah, Al-Qur'an ini sangat agung, sangat mulia. Memiliki keagungan-keagungan dan kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Dan Al-Qur'an merupakan mukjizat Ikhwati sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul membawa mukjizat. <clears throat> Dan mukjizatnya ini merupakan hikmah yang sangat besar berhubungan erat dengan apa yang dibangga-banggakan oleh kaumnya saat itu. Sehingga mereka sadar itu adalah Allah dari Allah Subhanahu wa taala, rasul betul dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat. Ya. Begini. Mu'jizat itu dari kata ajaza yu'jizu mu'jizah. Artinya melemahkan manusia. Artinya mereka lemah dan mengakui bahwa Mu'jizat itu sesuatu hal kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh nabi dan rasul itu benar. Mu'jizat sifatnya besar ya dan tantangannya kepada mereka-mereka yang ingkar juga bukan tantangan sembarangan ya kalau ada anak muda ikhwan fillah bilang ke kita wahai saudara-saudara saya berhasil mengalahkan banyak manusia dalam lomba maraton Tadi ada maraton Eh, dalam lomba maraton. Kita lihat, uruh, hebat anak muda ini ya. Umurnya 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Waduh, hebat. Bisa ngalahkan. Pesertanya dibilang ada seratus seratusan orang. Dan saya nomor satu, juara satu. Ya. Bangga nggak kita lihat? Maksudnya merasa wah nggak Uh, wah, kan gitu kan? Kemudian kita tengok Siapa yang ikut lomba itu? Ternyata ikhwanifillah yang ikut lomba rata-rata umurnya 70 tahun. Kakek-kakek, ompong, sebagainya bawa teken. Ya. Kita katakan apa kepada anak muda ini? Wah, pantesan. Anda lawan, orang yang sepuh, nggak bisa jalan sebagiannya. Juara satu iya. Tapi beda ketika ada anak muda ikhwanifillah ya bilang itu yang lari cepat ya juara satu itu saya kalahkan larinya baru kita wow oh, baru top ikhwanifillah ya sifat mukjizat dari apa yang Allah berikan kepada para nabinya ini memiliki keutamaan yang ketinggian luar biasa kita lihat mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam punya mukjizat apa tongkat. Di zaman beliau ya, manusia sedang gandrung-gandrungnya ilmu sihir. Bahkan orang yang dekat dengan Firaun itu para tukang sihir. Dan tukang sihirnya bukan tukang sihir zaman sekarang. Zaman sekarang masih kroco. Walaupun orang rebutan cari belajar sihir, padahal gak ada manfaatnya, sama sekali gak ada manfaatnya. Jadi anak buahnya syaitan anak buahnya jin. Ya. Tukang-tukang sihir di zaman Musa suatu wasallam sudah sampai tingkat yang luar biasa. Ya. Nah, ketika Allah mengutus Musa untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya dan mendakwahi Bani uh, untuk menyadarkan Fir'aun <clears throat> kan Allah bilang idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergi ke Firaun karena Firaun itu melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bekali mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang mengalahkan sihir mereka. Walaupun sihir mereka itu sekali lagi sudah tingkat tinggi, tapi Allah habarkan ikhwanifil dalam Al-Quran Sehebat-hebat sihir Setinggi-tinggi sihir Itu ada batasnya Ada batasnya Batas kemampuannya kata ulama Tidak bisa merubah sesuatu Menjadi sesuatu yang lain secara hakiki Tidak ada Misalkan ini HP ikhwanifillah kita bilang ini HP kata tukang sihir berubah jadi ular, jadi kodok, bisa enggak? Enggak bisa. Cuma khayalan. Dan itu yang Allah kabarkan di surat Toha, Allah bongkar semua. Ya, Allah bongkar semua. Ya ketika Fir'aun bilang ke Musa alaihissalam, "Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa," kata Fir'aun. Di surat Toha, nanti antum kalau pulang lihat surat Toha tuh. Dari awal sampai akhir asyik bacanya. Ya. Kata Firaun, "Qala ji'tana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa." Wahai Musa, apakah Anda datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir Anda wahai Musa? Lihat dengan sihir. Ya Firaun nganggap nganggapnya apa? Sihir. Dan di bawah Musa ketika ditampakkan oleh Musa di depan Fir'aun eh, Tongkatnya bisa diular Kemudian keluar cahaya di tangannya Dia bilang ini sihir Sehingga apa? Fir'aun ingin melawan mukjizat yang Allah berikan kepada Musa Kata kata Fir'aun فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ini kata Fir'aun di surat Toha. Kata Fir'aun, "Fala na'tiyannaka bi sihrin mithlih." Kami akan datang membawa sihir seperti sihir Anda. Lihat, bawa sihir. Mau diancur, mau ditabrakin nih antara mukjizat sama sihir. Ya. Kemudian kita buat pertemuan, perjanjian, pertarungan tidak ada satupun di antara kita yang goib. Ya, yang undur, mengundurkan diri. Harus. Dan tempatnya makanan suah di tempat terbuka, lapangan. Di, di mana ini? Di Mesir. Ya. Apa kata Musa? Qala maw'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Kata Musa, "Baik, mawaid kalian tempat atau pertemuan kita dan kalian itu ditentukan sama Musa yaumuz zinah. Musa pilih hari yang orang kumpul semua. Yaumuz zinah itu hari libur. Libur nasional. Mesir lagi libur. <clears throat> Kemudian kata Musa, "Wa ayyuhsyaran nasu duha." Dan kumpulkan manusia di waktu duha ketika sepenggalan naik matahari itu. Coba untuk melihat Ini pilihan yang sangat baik dari Musa alaihi salatu wasalam. Musa memilih hari libur. Kalau hari libur, orang lagi gak kerja. Ya kan? Nggak berladang, gak macam, dah, nggak kerja. Kemudian dipilihkan waktu yang manusia lagi seger-segernya yaitu hari waktu duha dan sebagian ulama bilang Kenapa Musa juga milih waktu duha? Karena Musa tahu ini faedah bahwa kekuatan sihir itu di waktu itu tidak besar. Tidak besar. Tapi nanti akan lihat bagaimana kekuatan sihir mereka di saat duha itu. Ya. Jadi sihir itu akan fillah kuatnya di malam, maghrib malam. Di waktu duha kekuatannya kurang. Ini Allah kabarkan di Quran. Wa ayyushara nasu duha Kemudian Fir'aun mengumpulkan bala yang dari tukang-tukang ajar sampai jumlahnya puluhan ribu di lapangan. Mereka bawa tali-tali, tongkat-tongkat. Ya. Sebelum berantem atau sebelum bertanding, Musa sama Harun di satu, satu tempat, di tempat yang lain Fir'aun dan bala tentara dari tukang-tukang sihir yang jumlahnya puluhan ribu itu ya itu bawa tongkat, bawa apa namanya e, tali. Nah, sebelum mengadu sihir ini, tapi tentunya Musa bukan tukang sihir. Musa bilang, "Wailakum, la taftaru 'ala Allahi kadhiba, fayushitakum bi'adzab, wa qad khaba man iftara." Ini penting sekali ikhwan sebelum seorang perang sampaikan dakwah. Musa pun bilang celaka kalian. La taftaru 'ala Allahi 'ala Jangan jangan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Niscaya Allah akan timpakan azab kepada kalian. Waqad khaba man Dan merugilah orang-orang yang mengadakan kedustaan. Dan perkataan Musa alaihi suatu wasallam ini sangat berpengaruh kepada mereka dan menggetarkan mereka. Allah sebutkan fatanaza'u amrahum bainahum wa asrarun najwa sehingga mereka saling bicara-bicara tuh berdebat sesama mereka kemudian menyembunyikan perkataan tapi tetap mereka bilang <clears throat> ya untuk menguatkan kembali qalu In hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrima wa yadhhaba bi al muthla kata mereka. Mereka bilang sama mereka dua orang ini maksudnya apa? Musa dan Harun adalah tukang-tukang sihir. jauh lihat. Padahal bukan tukang sihir, padahal nabi. Dua tukang sihir ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian dan menghilangkan kekuatan kalian ini melenyap, melenyapkan kedudukan kalian ini kata mereka singkatnya sampai mereka bilang Qalu ya Musa, imma antul tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, lempar itu tongkat atau kami yang lempar. Kata Musa, qala bal alqu, lempar oleh kalian. Ketika dilempar kata Allah fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika dilempar, maka lihat ikhwan fillah. Fa idza hibaluhum hibal jamak dari dari tali. Hibal jamak dari eh, jamak dari habal. Maka tali-tali mereka dan isi isi jamak dari asa dan tongkat-tongkat mereka apa kata Allah yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a lafadznya dengan kalimat khayal dikhayalkan dikhayalkan dihayalkan karena sihir mereka tongkat-tongkat dan tali-tali itu berubah jadi ular itu di surat Toha antum saya hafal cuma eh, ayat-ayatnya nggak hafal maksudnya berapa berapanya itu bisa lihat yang Allah sebutkan tentang sihir mereka itu khayal itu ayat ayat ke 66 ayat ke 66 ya qala bal alqu kata Musa lemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka fa idza hibaluhum wa isyyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a maka ketika tali-tali dan tongkat-tongkat mereka dilemparkan maka apa berubah Merubahnya tapi secara apa? Khayal. Eh, inilah batas kemampuan tukang-tukang sihir. Allah kabarkan ikhwanifillah dalam ayat yang mulia ini bahwa tukang-tukang sihir itu ada batasnya. Ya. Allah buka, Allah bongkar. Allah kasih tahu kita. Supaya kita tahu tukang sihir itu tidak bisa melebihi Allah. Sehebat apapun tukang sihir itu khayalan saja. tidak bisa merubah misalkan antum nih dirubah jadi batu misalkan. Gak ada. Itu cerita palsu itu semuanya. Ada orang dirubah jadi apa? Jadi kodok, jadi apa? Tidak ada itu. Ya. Itu palsu. Itu khayalan. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika Allah berbicara tentang mukjizat Nabi Musa, antum bisa lihat di ayat sebelumnya. Di surat Toha juga ayat 20. Surat Toha ayat 20. <clears throat> Ketika ditanya, "Wa ma tilka yaminika ya Musa?" sebelumnya. Apa itu yang ada di tangan kanan kanan eh, Anda wahai Musa? kata Allah. Apa yang ada di tangan kanan Anda eh, itu wahai Musa? Kata Musa, "Qala hiya 'asaya." atawakka'u 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ini kata Musa. Dan Allah Maha tahu tentunya. Kata Musa qala hiya 'asaya, wahai Allah ini adalah tongkatku. Atawakkau alaiha Aku bersandar dengan tongkatku ini Aku bersandar di atas tongkatku ini Wahushu biha ala ghanami Saya pukulkan dengan tongkatku ini Ranting-ranting sehingga daunnya jatuh Untuk dimakan sama dombaku untuk menggembala domba. Waliya fiha ma'arib ukhra. Saya punya kebutuhan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, qala alqiha ya Musa, lempar wahai Musa. Dilempar sama Musa itu tongkat. Apa kata Allah dalam surat Thaha ayat 20 ini? idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata tongkatnya berubah jadi ular. Allah nggak katakan khayal di sini. idza hiya hayyatun tas'a. Dan ini ikhwanifillah juga yang diketahui oleh tukang-tukang sihir yang nomor satu itu waktu itu. Ketika tukang-tukang sihir itu melempar tongkatnya, tali-talinya dan berubah jadi ular, Musa dibilang sama Allah, kan kata Allah, "Fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa." Musa merasa takut awalnya. ini takut yang wajar. Takut yang tidak masuk terhadap kesyirikan. Ya. Kata Allah, La takhaf, innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa. Engkau lebih tinggi dari mereka. Dilempar. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu wa la yuflihu sahir haitsu kata Allah. Lempar tongkat itu, niscaya akan melahap itu semua. Yang mereka lakukan adalah tipu daya muslihatnya tukang-tukang sihir dan tukang sihir itu tidak akan beruntung dimanapun dia berada. Dilempar sama eh, Musa, habis semua dimakan itu. Habis semua dimakan. Habis semua dimakan. Ya. Ketika tukang-tukang sihir lihat seperti itu, wah ini bukan sihir ini. Mereka paling tahu, paling ngerti sihir itu ada batasnya. Akhirnya apa? Langsung sujud sujud dan mereka bilang amana bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman terhadap Robnya Harun dan Musa. Langsung beriman mereka. Sampai disalib pun oleh Firaun mereka enggak mau keluar dari agama yang mereka tahu ini benarnya. Masuk Islam. Masuk agamanya Musa alaihi salatu wassalam. Muslim yang awalnya nentang awalnya perang. Tapi Firaun enggak. Ya. Firaun malah bilang, "Wah, Musa ini gurunya." Malah bilang gitu. Ya, gurunya. Ya. Ah itu. Akhirnya disalib. Mereka disalib, disiksa. Ya tetap mereka beriman sampai matinya. Padahal tukang sihir tingkat tinggi tahu ini mukjizat. Bukan bualan. Nah ini sifatnya mukjizat. Kemudian kita lihat mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasalam ikhwan fillah. Mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Di zaman itu orang lagi gandrung-gandrung dengan ilmu kedokteran. Ya. Dan Allah sebutkan di surat Ali Imran di antaranya ayat 49 tentang perkataan Isa alaihissalatu wassalam ya anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum kata Isa aku datang kepada kalian dengan membawa mukjizat di rob kalian bi ayatin min rabbikum kata Isa anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah saya bentuk bentuk burung dari tanah seperti burung kemudian ditiup jadi apa? Burung dengan izin Allah. Bisa kita ajib eh? Dibentuk lempung gitu kan? Dibikin burung, ditiup, jadi burung terbang. Masya Allah. Mukjizat burung asli. Burung asli. Dan kata dia wa ukri wa, wa ul akmaha wal abrasa biiznillah. Aku bisa sembuhkan apa? Orang yang botak eh, orang buta, maaf, orang yang buta dari lahirnya. Dan orang yang punya penyakit kusta, biiznillah dengan izin Allah. Semua kedokteran tercengang, akhi. Lihat itu. Ya. Ilmu kedokteran, ilmu sehebat-hebatnya ilmu zaman sekarang belum sampai tuh. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Isa alaihi wasallam. Ya secanggih-canggihnya ilmu paling masih bisa bikin robot bisa enggak dari tanah lempung tanah liat jadi burung asli ya nggak bisa ada orang yang buta dari kecil sembuhkan melek dan matanya normal nggak ada bisa Kemudian ada penyakit kusta sembuh normal. Dan lebih mencengangkan lagi adalah apa? kata kata Isa wa uhyil mauta biiznillah aku bisa hidupkan orang yang mati dengan izin Allah ini lebih tercengang lagi orang ilmu kedokteran lebih tercengang lagi ini mukjizat ikhwan fillah mukjizat itu sesuatu yang nyata yang hakiki yang tidak bisa ditandingi kita lihat mukjizat nabi yang lain Nabi Soleh Allah utus di tengah-tengah kaum yang senang mahat gunung, mahat batu dipahat jadi onta, pahat jadi apa wah senang dilobangi itu apa kasih apa Allah kasih mukjizat kepada Nabi Soleh luar biasa ya dari bongkahan bat, dari batu terbelah keluar kontak Onta hidup, onta asli. Ya, bukan onta batu. Bukan onta-ontaan. Ini mukjizat. Dan mereka saksikan itu. Onta dari Allah. Ya. Cuma sayangnya mereka enggak iman sama Allah Di Sembelih itu onta. Allah hancurkan mereka kan? Seperti itu. Lihat dan ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika kaum Arab ya di zaman jahiliyah mereka menyimpang dan banyak penyimpangan tentunya menyembah berhala. Kemudian muamalah mereka juga muamalah yang jelek, yang buruk. Apalagi dari sisi apa namanya akidah akhlak mereka sudah nggak karuan walaupun ada di, di sebagian mereka yang memiliki akhlak yang tinggi ketika Nabi diutus atau sebelumnya Nabi diutus di tengah-tengah mereka yang Allah berikan mukjizat Al-Qur'an. Anda ingin Anda berbicara mukodime ini ingin masuk ke sini tentang mukjizat Al-Qur'an zaman jahiliyah dulu kaum Arab ikhwan fillah itu kaum jahiliyah. Jahiliyah dari semua sisi. Ya, dan terpuruk dari semua sisi kaum Arab itu. Dari sisi siasi, dari sisi iktisadi, dari sisi ijtimai. Dari sisi siasi yakni sisi politik itu sangat jauh. Dari sisi apalagi tadi iktisodi, perekonomian dah sangat jauh terpuruk. Dari sisi sosial juga sangat terpuruk. Ya. karena mukadimah ini ingin membuka wacana kita semua. Dari sisi sia-sia, sia-si politik. Kaum Arab yang di tengah-tengahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dibesarkan di situ dan diutus sebagai Nabi di situ dari sisi perpolitikan akhi nggak dianggap oleh bangsa-bangsa yang ada di, di dunia ini mereka dikepung oleh berbagai bangsa yang kuat ada Persia ada Romawi di Mesir ada Raja Mukaukis di Habasyah ada Raja Habasyah yang kaum muslimin pertama kali hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ada raja-rajanya dan kuat bangsa-bangsa itu. Adapun Arab, negeri Arab nggak ada apa-apanya. Cuma ada pemimpin kabilah, kabilah ini, kabilah itu, kabilah ini, kabilah itu. Cuma pemimpin-pemimpin kabilah saja. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika pemimpin kabilah itu pergi ke Syam misalkan, daerah yang dikuasai sama Romawi. Itu pergi ke Syam kayak manusia biasa nggak ada maziah, nggak ada keistimewaan, nggak ada keutamaan. Pergi mas, masuk dan perginya orang nggak peduli. Padahal pemimpin kabilah di Arab itu zaman jahiliyah. Dari sisi politik nggak ditengok, nggak dilirik sama sekali. Ya kan? Padahal ketika pemimpin Persia misalkan utusannya datang itu digelar karpet akhir. Orang udah tahu ini pemimpin Persia datang. Disanjung, dihormati. Karena apa? Dikenal di bangsa-bangsa. Arab nggak dikenal. Ini anak ingin menyadarkan bagaimana nanti Islam merubah mereka. Al-Quran merubah mereka. Ya. Ini dari sisi politik. Nggak dikenal. Dari sisi apa lagi tadi? Iktisodi. Iktisodi itu apa? Perekonomian. Antum lihat Arab perekonomian, maaf. Itu kan biasanya terbangun di atas tiga hal. <clears throat> Sinaah, kemudian tijarah Kemudian ziroah kata ulama. Sinaah itu eh, keahlian orang masyarakatnya dalam bikin ini, bikin itu, kerajingan tangan ya, dan seterusnya. Ini sinaah. Sebuah negeri, sebuah bangsa ikhwan fillah kalau masyarakatnya terampil itu dikenal. Dan perekonominya Masya Allah Ya. Kemudian dari sisi ziroah, cocok tanamnya dan seterusnya. Ya, kemudian dari sisi tijarah jual belinya. Ini yang menopang perekonomian. Nah, kalau kita lihat kaum Arab saat itu dari sisi sinaah, mereka nggak punya apa-apa. Nggak ada yang dikenal ahli bat, ahli bangunan, nggak dikenal ahli eh, nggak ada arsitek nggak ada itu. Ya. nggak ada. Tidak dikenal. Kaum yang terbelakang, kaum Arab itu. Dari sisi ziroah ya cocok tanamnya tanahnya nggak mendukung batu-batu semua ya kan mau nanam apa di situ nanam padi ya yang butuh air buah-buahan paling ada cuma satu buah korma itu pun sedikit ya dan tijarohnya mereka itu terpatok pada atau Iya, iya. Itu pada dua hal saja. Musim panas dan musim dingin. Oleh karena itu Allah sebutkan di Al-Qur'an kan? Itu salah satu anugerah Allah berikan kepada kaum Arab. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy kata Allah, kata Allah, kebiasaan mereka itu ya mengadakan safar perjalanan untuk mengadakan tijarah, bisnis itu ketika musim dingin perginya kemana musim dingin ke Yaman ketika musim panas Soif perginya ke ke Syam ke Syam karena kalau musim dingin kan ke Yaman nggak berat tapi kalau musim panas ke Yaman Yaman juga panas nah, dekat sekali sama Saudi kalau musim eh, panas mereka jual beli ke Syam. Di Syam kan udaranya enak. Nah itu. Nah, perekonomian yang ditopang dengan serba kekurangan ini ya serba kurang. Akhirnya kata ulama ya, mereka banyak kosongnya. Beda dengan sebuah negeri yang ada tanah untuk cocok tanam, ya kan? Kita lihat pagi-pagi anak-anak muda, orang-orang tua pergi ke kemana? Ke sawah, nyangkul, nanam. boleh kalau misalkan kita ke Aceh Tengah itu, eh, yang kopi itu anak-anak muda pada seperti itu, orang-orang tuanya juga. Rumah-rumah sepi dari dari laki-laki. Nah. nah. karena tidak ada kegiatan seperti itu, mereka apa? Mereka seringnya ngumpul-ngumpul di majlis majelis kaum Arab ini ngumpul di majlis-majlis ya kemudian bercakap-cakap akhirnya kelebihan mereka pandai bercakap pandai nyusun kata dan bahasanya mereka lebih dari dari negeri-negeri yang lain oleh karena itu mereka bikin pasar pasar-pasar tuh ada pasar-pasar ada pasar anak tulis ajib mereka itu tapi pasar bukan pasar ada jualannya, tapi pasar untuk ini pidato, pasar untuk nyampaikan syair, nah itu, itu pasar-pasarnya. Di antaranya ada pasar uh, eh, Ukaz. Pasar Ukaz ini di Taif. Setiap bulan Zulhijjah, kaum-kaum Arab itu kumpul di Taif. Penyairnya, ahli syairnya dan seterusnya kumpul. Terus setiap kabilah tampilkan satu orang bersair, ceramah. Yang paling bagus juara. Sampai ada syair-syair yang bagus itu ditulis dengan asap umu al dengan tinta emas. sebagainya ditempelkan di, di Ka'bah. Nah itu. Dan bahasanya tinggi-tinggi. Bahasanya tinggi-tinggi. Ya kalau istilah kita suka ngerumpi kan orang. Orang kalau diasah komunikasinya itu bagus bicaranya kan seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Terkenal akhirnya tukang-tukang e, penyair yang tingkat-tingkat tinggi di dunia. Itu dari Arab dan bahasa indah-indah. Bahasa indah-indah. Oleh karena itu sastra sastra yang bagus sastra Arab, apalagi sastra jahiliyah itu. Nah, itu. Nah, ketika ikhwani fillah rahimakumullah <clears throat> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi agar manusia di situ tunduk kepada Allah agar menyembah kepada Allah manusia seluruh muka bumi ini menyembah kepada Allah utus seorang nabi nabi yang di, dari Arab ini yang di mana mereka sedang bangga-bangganya dengan bahasa itu ya ah itu mereka ikhwanifillah ahli syair tukang syair yang nomor satu itu tahu bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah bukan syair adalah bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kehebatannya kehebatan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala tantang mereka-mereka yang tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim untuk membuat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Sampai menjadi tiga tantangan. Tiga tantangan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kepada orang-orang yang tidak percaya sama Quran untuk membuat yang semisal dengan Quran. Satu Quran. Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi sepuluh surat. Allah turunkan yang menjadi satu surat, tiga tahap. Kalau antum lihat bisa surat, lihat ya surat Al-Isra. Ini di antaranya ya, surat Al-Isra. Ayatnya sebentar. Ayat 88. Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل quran La لا يأتون Walau ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kata Allah Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka La'in ijtama'atil insu wal jin Seandainya bangsa jin eh, Seandainya manusia dan jin maaf Seandainya manusia dan jin. Mereka itu berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. La Nabi bimithlihi. Niscaya mereka tidak akan sanggup membuat yang semisal dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Dalam surat Tur Allah katakan falyatu bi haditsin misli. Datangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Lihat. Disuruh apa? Membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Enggak sanggup. Walaupun ber, bergabung dengan bangsa jin. Enggak sanggup. Bangsa jin kan memiliki kekuatan di atas di atas manusia. Ya. Dari sisi apa namanya? beberapa masalah. Ya, kecepatan dan kekuatannya. Ya. Ini kalau bergabung nggak bisa. Kata Allah SWT. Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat. Antum bisa lihat surat Hud ayat 13. Surat Hud ayat 13. Ya. Jadi Di surat Hud ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Surat Hud ayat 13 Allah berfirman am yaquluna iftara Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kata Allah Am Mereka orang-orang kafir berkata Muhammad itu mengada-ada. Muhammad itu mengada-ada. Lihat tuduhan orang kafir dari dulu sampai sekarang seperti itu. Quran itu kata mereka buatannya Muhammad. Ya. Mengada-ada Maka Allah bantah. Katakan wahai Muhammad pada mereka, Kul. fa'tu datangkan oleh kalian sepuluh surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an." Lihat fa'tu bi ashri suwarin misli muftarayat yang kalian buat-buat wad'u man istata'tum min dunillah dan serulah Panggillah siapa saja yang kalian sanggup untuk membantu kalian selain Allah. In kuntum shadiqin apabila dakwahan kalian benar. Lihat, disuruh panggil siapa saja yang sanggup dari orang-orang yang hebat, para profesor seluruh dunia. Enggak sanggup membuat yang serupa dengan Al-Qur'an 10 surat saja enggak sanggup. Allah turunkan tantangannya di satu surat. Ada di, ada di dua surat. Mereka lemah, Allah turunkan tantangannya di satu surat. Ada di surat Al-Baqarah, satunya di surat Yunus. Anda melihat yang di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah di depan-depan. Ya. Al-Baqarah yang masih depan. Di ayat 23 dengan 24. Al-Baqarah 23 24. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu fi surah." Apabila kalian ragu kata Allah terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami apa yang kami turun kepada hamba kami. Hamba kami di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad saw Bukan Ali ya. Kalau Syiah bilang di sini ada kalimat yang dibuang, fi aliyin. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina yani fi aliyin. Ini Qur'annya Syiah. Oleh karena itu kata mereka Jibril salah atau ngasih wahyu. Ya. Mestinya bukan ke Muhammad, mestinya ke Ali ya Lihat ikhwani, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian masih dalam keraguan, wahai orang-orang yang ragu, ini kata Allah. Wahai orang-orang yang ragu, enggak percaya sama Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raib dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Apa kata Allah di Al-Quran itu? Fa'tu bisurah. Datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Satu surat saja. Cari surat yang terpendek. Bikin surat, Anda bikin surat yang terpendek juga yang bisa melampaui surat Al-Quran. Sudah banyak dicoba sama orang, sama orang yang bahlul maksud saya. Ya. Eh? Tidak bisa. Seperti siapa itu? Ya. Eh? Musailam al-Kadzab. Ya. Lucu ditertawakan sampai sekarang. Surat yang dia bikin dari syaitonnya ditertawakan sampai sekarang. Semua orang menertawakan. Nah itu. Kalau kalian ragu, faktu bi surah, datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Cukup sampai sini tantangan Allah enggak? Kata Allah wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sodikin Datangkan seru saksi-saksi kalian, pembantu-pembantu kalian selain Allah jika dakwaan kalian benar. Di sini tantangannya luar biasa, akhi. Ya kan? Allah bilang kepada orang yang masih ragu, kalau masih ragu datangkan satu surat saja ini tantangan Allah terbuka sampai sekarang, akhi. Wallah, Messi terbuka kata ulama. Messi terbuka. Sampai hari kiamat tantangannya ini. Sampai hari kiamat. Dan sampai saat ini pun belum ada yang sanggup dari orang-orang yang cerdas, yang pintar, bikin yang sesuai, yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang sanggup. Lihat Allah katakan, Wad usyuhada'akum. Panggil saksi-saksi kalian, penolong-penolong kalian. Silakan kumpulkan orang yang paling pintar di atas muka bumi ini. Dari semua profesor. Jangan yang Messi apa namanya? lulus S1 jangan. Profesor. Dari semua profesor. Dan profesornya pun dipilih. Jangan asal profesor di muka bumi yang ahli bahasa dipilih. Dipilih lagi, disaring lagi. Kalau bisa, jangan sampai ada satu rambut pun di kepalanya. Alias botak. Ya, yang sudah mikirnya tajam. Panggil suhada kalian. Ini kata Allah, "Wad'u syuhada'akum." Panggil. In kuntum jika dakwahan kalian benar. Kata Allah, "Fa taf'alu walan taf'alu." apabila kalian tidak sanggup membuatnya walan taf'alu lihat lan ketemu fi'il mudhari siapa yang pernah belajar bahasa Arab atau apa namanya yang pernah belajar uh, an-nawasib fi'il mudhari nawasibu fi'il mudhari hal-hal yang menasubkan fi'il mudhari lihat lan ini kalau ketemu sama fi'il mudhari di antara maknanya untuk sesuatu yang akan datang istimrar Lantaf alu, Artinya apa? Tidak mungkin kalian bisa membuatnya. Lantaf alu, Ini kata Allah. Lantaf alu, Ini kata ulama ikhwan fillah. Saya pernah mendengar kasetnya Syekh uh, eh, Bakar uh, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang ngisi ceramah di Madinah waktu masih hidup saya waktu, waktu kuliah itu beliau bilang wa mazal babut tahaddi maftuhan hatta al-yaum dia bilang gitu pintu tantangan Allah itu masih terbuka sampai saat ini. Menantang mereka-mereka siapa saja yang ragu tentang Al-Quranul Karim. Sampai sekarang pun tidak ada yang bisa membuat atau menandingi Al-Quranul Karim. Walaupun satu ayat yang ter, satu surat terpendek. Tidak ada yang sanggup. Lihat kata Allah, فَإِنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Apabila kalian tidak sanggup membuatnya dan kalian tidak mungkin sanggup membuatnya, fattaqun nar, maka takutlah kalian terhadap api neraka. Waquduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu uaddat lil kafirin yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang Al-Qur'an ikhwan fillah mukjizat teragung. Semua mengakui, ahli bahasa semua mengakui. Dari sisi ketinggian bahasanya tidak ada yang bisa menandinginya. Dan kita tahu Nabi Muhammad seorang yang ummi Ummi itu artinya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus dari mana itu? Dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Ummi itu, maaf, jangan diterjemahkan dengan bodoh. Goblok dan tolol jangan. Karena saya pernah dikasih kabar saat ada orang ceramah di daerah Jakarta Nabi Muhammad tuh bodoh, goblok, umi. La haula wala quwata Enggak sopan sama Nabi Muhammad. Wallah enggak sopan. Umi itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi sifat Nabi hatta kawan-kawan waktu kita belajarkan sifat Nabi itu cerdas. Orang-orang tua kita, orang tua kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, akhi. Itu kalau disuruh ngitung belanjaan, belanjaan nggak pakai kalkulator kayak kita ya ibu-ibu kita nggak bisa baca nggak bisa nulis belanjaan langsung ini berapanya sekian jumlah sekian dah selesai anda pakai kartu dulu cepat bodoh nggak bodoh karena bisa nggak bisa baca umi umi nggak beda dengan bodoh oleh karena itu sangat keji sekali seorang penceramah mengatakan bahwa Muhammad itu bodoh karena umi. Salah terjemahan. Ya. Salah terjemahan. Lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan keagungan Al-Qur'an yang pertama. Di sekian jumlah sekian banyak keagungan Al-Qur'anul Karim. Keagungan yang kedua. Kita lihat Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kata Allah sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang menjaganya Ayat yang mulia ini ikhwan fillah dengannya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita Allah kasih kabar kepada kita bahwa kelebihan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu dijaga sampai hari kiamat, terjaga. Dan ini tidak dimiliki oleh kitab apapun dan kitab dimanapun. Gak ada. Sampai kaum orientalis, ya kan, tahunan, puluhan tahun habis duitnya habis hartanya luar biasa mereka habiskan mengumpulkan semua kitab yang dianggap kitab suci di atas muka bumi ini dari berbagai cetakan berbagai tahun berbagai negara sampai Quran pun dikumpulkan hasilnya cuma satu orientalis tahu bahwa cuma satu saja Quran yang masih otentik atau kitab suci yang masih otentik yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Yang lainnya dirobah-robah dengan tangan-tangan manusia. Terobah-robah. Nah ini. Bahkan banyak dan sedikit orang non muslim orang Kristen misalkan masuk Islam karena lihat ini Ya. Salah satunya adalah keluarga saya. Anda punya istri dulu Nasrani. Masuk Islam di antara hidayahnya adalah baca Quran dan membandingkannya dengan Injil. Tahu Injil, dia bilang setiap tahunnya itu, eh, setiap cetakan itu beda-beda, beda-beda. Ya, ada yang berubah sedikit, kalimatnya bahkan kata keluarga ana sampai satu ayat ada itu yang berubah lihat Quran dari awal sampai akhir sama sama nggak ada perubahan nggak ada perbedaan dan Allah Subhanahu wa taala jaga ini ikhwani fil mukjizat yang sangat besar ayat Allah yang sangat besar yang bisa kita lihat langsung. Kalau kita masih ragu, lihat baca Quran. Bandingkan, bandingkan dengan yang ada. Gak bisa terbandingkan. Gak bisa terbandingkan. Al-Quran tinggi. Sampai ada kisah. Anak baca kitab Min Kulli Suratin Faedah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala Beliau menukilkan sebuah kisah di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun. Dia tukilkan dari kitab Tafsir Qurtubi. Sebuah kisah yang sangat menarik dari Yahya bin Aktham. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ikhwanifillah, itu sang Khalifah biasa setiap tahun mengadakan mengadakan majelis nazar namanya majelis nazar. Majelis yang dihadiri oleh para ilmuwan. Ada alim ulamanya istilahnya zaman sekarang. Dihadiri oleh para cendek kiawan. <laughs> Ingat cendek itu pendek ya. Para kiawan. <clears throat> nah, kata Yahya bin Aksam yang meriwayatkan kisah ini, wa min jumlati haula wa min jumlatin nas di tengah-tengah manusia ada seseorang kata dia tapi orang itu agamanya Yahudi wa min jumlatin nas rajulun Yahudi seorang agamanya Yahudi dan dia sifatkan Yahudi ini hasanul wajh wajahnya tampan ya wajahnya tampan bajunya bagus. Wa tayyibur dan baunya wangi. Sudah tampan, pakai pakaian bagus, wangi. Menarik enggak ikhwan? Menarik jadi pusat perhatian orang dan Yahudi juga punya dakwah mereka kan? Oleh karena itu ikhwan fillah ya. Uh, kita juga jangan sampai kalah itu ajaran ajaran Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Rasul sunahkan pakai minyak wangi, baju yang rapi, innallaha jamilun yuhibbu yuhibbul jamal. Itu boleh. Ya. Jangan sampai kita ini orang Islam, ikhwan fillah, seadanya. Bajunya enggak disetrika. Bangun tidur enggak mandi dulu. Padahal di Indonesia banyak air, kecuali kalau di Saudi jarang air kan. Anda pernah tinggal di Mekah jarang susah cari air di daerah itu. Itu kalau banyak banyak air, baju setrika, jangan sampai dakwah muter ke sana kemari, bajunya lecek. Dekat bau apa lagi? Eces. Iler. Ini gimana mau dakwah? Ya. Rasulullah SAW nggak seperti itu. Ya, Inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal. Nah. Nah, kata Yahya bin Aksam, di tengah-tengah majlis nazar itu ada seorang Yahudi wajahnya tampan, bajunya bagus, baunya wangi ibu raiha. Kemudian dia dipersilakan untuk bicara. Bicara di depan hadirin, fa ahsan ibarata wal kalam. Kata Yahya bin Aksam, ungkapannya sangat bagus, bicaranya sangat bagus dan indah. Sangat menarik Yahudi ini. Tapi bicara tentang umum. Ya. Singkat ceritanya selesai. Khalifah memperhatikan Yahudi ini. Sebelum majlis bubar, sebelum dia meninggalkan majlis, Khalifah tanya kepada Yahudi ini. Khalifah Al-Ma'mun tanya, "Anta Israili?" Apakah Anda keturunan Bani Israel? Orang Israel. Dia bilang, "Ya." Naam. Ditanya sama khalifah atau ditawari untuk masuk Islam. Aslim hatta af'alu bika wa asna. Masuk Islamlah Anda. Hati mau enggak masuk Islam? Dijanji-janjikan dengan janji-janji. Ya. Lihat Islam ini ikhwan ketika berkuasa enggak macam-macam kan? Enggak, ayo masuk Islam kalau enggak masuk Islam dipenjara loh. Penjara, siksa. Enggak, enggak ada itu. Ini hebatnya Islam. Islam itu seperti ini dan tidak sebaliknya. Ya. Nah, apa jawaban dari orang Yahudi ini? Dia bilang, "Dini wa dinu abai." Wahai khalifah, saya akan tetap pegang agama saya dan saya akan tetap pegang agama nenek moyang saya. Akhirnya dia pergi, tinggalkan majelis itu. Sudah pergi. Setiap tahun kan diadakan terus itu majelis itu, majelis nazar. Di tahun berikutnya sang khalifah mengadakan lagi majelis nazar itu. Dan ternyata ikhwan Yahudi ini datang lagi. Datang lagi ternyata kata ya-, ya-, ya-, Yahya bin Aksam, "Ja'ana musliman." Datang tapi sudah berubah agama. Datang sudah menjadi mus muslim. Muslim sudah jadi Islam. Dan seperti biasa di majelis itu orang diperbolehkan untuk bicara sesuai dengan keahliannya tentunya. Bicara. Ya. Nah, Yahudi yang masuk Islam ini atau Muslim yang tadinya Yahudi ini juga bicara. Kata Yahya bin As Aksam yang meriwayatkan kisah ini dia katakan fatakallama 'alal fikhi. Sekarang dia bicaranya lain. Dia berbicara masalah fikih Islam sekarang. Masalah fikih dan bicaranya sangat bagus. Ya luar biasa. Nah inilah kelebihan Islam ikhwani fillah. Orang luar masuk Islam ya, non muslim masuk Islam karena bukan karena supermi. Karena betul-betul keyakinan. Karena betul-betul melihat kebenaran Islam. Ya, tapi orang Islam yang masuk Kristen pasti ada masalah atau masuk atau keluar Islam mesti ada masalah. Nah, itu. Apakah karena kefakiran? Kefakiran itu apa? Karena nggak punya fulus dikasih seperti masuk. Atau karena stres. Orang gila. Nah itu. Ya. Pasti. Si Yahudi ini masuk Islam dan bicara ya. tentang fikih. Maka penasaran. Sang khalifah pun penasaran. Apa sebab dia masuk Islam? Seperti antum yakin penasaran sebab masuk Islam dia kan? penasaran tidak? Kalau nggak penasaran saya tutup sampai sini. Iya. Iya. Baik, ini kok maksa kan gitu. Kita lihat, setelah dia berbicara tentang masalah fikih, selesai mau selesai majelis, sang khalifah, khalifah al-Ma'mun datang ke um, Yahudi ini yang masuk Islam ini. Kata khalifah, "Alasta sahiban al-ams? Alasta sahiban bil-ams?" Ya fulan, bukankah anda ini adalah sahabat kita? Orang yang tahun lalu itu Yahudi? Kata dia, Bala. Iya. Kemudian ditanya, singkatnya, Fama sababu islamik. Apa sebab keislaman anda? Kata Khalifah al Makmun. Nah, setelah ditanya sama sama Khalifah, baru cerita si Yahudi ini, ya, ya, ya, Muslim ini, yang dari Yahudi ini cerita. Ceritanya dibilang, wahai Amirul Mu'min, ketika saya tahun lalu itu izin pergi dari majlis Anda, saya setelah itu punya keinginan. Dia bilang, ini ahbabtu an amtahina hadhil adiyana kullaha. Saya punya keinginan untuk menguji semua agama. Dia mau uji itu agama-agama, enggak tanggung-tanggung. Dia mau uji agama-agama yang ada. Apa dia kemampu apa eh, dia punya kemampuan apa? Dia bilang sama khalifah itu, "Wa anta tarani hasanal khat." Anda tahu saya punya kelebihan, kemampuan bisa nulis bagus, nulis indah. Khat, nulis khat yang bagus. Jadi nulisnya dia itu bagus. Dan ikhwati fillah, ma'ruf zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya ada cetak cetak Quran dicetak kemudian apa namanya kitab-kitab dicetak mesin cetak memudahkan sekali ya nulis juga susah zaman dulu di antara kerjanya Imam Ahmad Ikhwan Fila yang kalau kita baca biografinya Imam Ahmad itu di pasar beberapa lama itu nulis nulis orang nyuruh nulis kemudian dikasih upah nulis gitu nah itu Nah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu si Yahudi itu bilang, "Wa anta tarani hasil khat." Anda tahu saya punya kemampuan bisa nulis. Kemudian yang saya lakukan wahai Amirul Mukminin, pertama kali saya ambil kitab Taurat. Kitab Taurat kitabnya siapa? Kitabnya Nah, Musa alaihi salam. Diambil orang-orang kitabnya orang-orang Yahudi. Diambil. Apa dia bilang? Dia bilang tu fihi thalatha nusakh. Saya salin tiga kitab Taurat. Saya salin dari awal sampai akhir dia salin. Dengan sangat-sangat teliti dan cermat dan tulisannya indah. Apa yang dilakukan dia bilang Wazidtu fiha wa naqas. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Di ayat ini saya tambah dikit, ayat ini saya kurang. Begitu. Sampai selesai tiga kitab Injil. Tiga kitab Injil. Tiga kitab Injil yang palsu ini khonfillah yang tulisannya sangat bagus dia bilang apa saya bawa ke tempat peribadatan mereka saya berikan ke mereka. Melihat tulisannya bagus, langsung dibeli. Pasturiat mini kata dia. Habis terjual. Tiga kitab Injil, eh maaf, tiga kitab Taurat palsu. Habis. Ya. Dibaca sama mereka, dipelajari sama mereka. Gak tahu kalau ada tambahan, gak tahu kalau ada pengurangan. Selesai. Dia bilang saya ambil kitab Taurat. Saya salin tiga, eh maaf, saya Injil bukan Taurat. Saya ambil kitab Injil. Saya salin tiga kitab Injil palsu. Wazidtu fiha wa naqas. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Selesai. Dia datang ke tempat peribadatan mereka. Dan fasturiat mini habis juga terjual. Dibeli sama mereka. Terakhir, diambil Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quran. Dan saya lakukan seperti apa yang telah saya lakukan pada kitab sebelumnya. Salin tiga Al-Quran. Ditambah-tambah dan dikurang-kurang. Ya, tambah di surat ayat sedikit, kurang sedikit dan seterusnya. Ini Al-Quran. Yang berapa surat akhir? 114 surat. Berapa ayat? Ayo berapa ayat? Al-Quran berapa ayat? Ya? Yang bisa ada hadiahnya. Hadiahnya mumtaz saja sudah. Iya, nilainya 10. Ya. Al-Quran nanti antum hitung. Pulang, ya kan? Ada kalkulator. Al-Fatihah 7 kan? Al-Baqarah sekian, Ali Imran sekian, ya kan? Nah, hitung jumlah berapa tuh jumlahnya? Ya. Bukan 6666 bukan. Jadi Quran ayatnya menurut kiraat Asim riwayat hafiz itu 6200 berapa? Ya? Al. Ah, fair Ya, dari rumah nanti kalau Anda kasih tahu nggak penasaran. Ya? Enggak eh, penasaran. Nanti kan dijumlah kalau Seperti itu. Baik. <clears throat> Kita lanjutkan dulu. Ditambah-tambah dan dikurang-kurang oleh dia ini. Selesai. Selesai, kata dia. Anak datang ke warokin. Warokin itu bai'ul warok. Penjual eh, buku-buku eh, alat tulis, ya, penjual kelontongan. Ya, jadi yang khusus alat alat tulis. Tapi penjual zaman dulu, akhi, hafal Quran perhatian sama Quran. Ya. Sangat jauh dengan zaman sekarang. Ya. Ketika dikasih tiga Quran palsu itu, yang tulisannya bagus, rapi, indah, orang sekali memandang indah, ya seperti kita kitab sebelumnya diambil sama Warrohin. Tapi langsung dibeli, nggak dibeli. Apa yang mereka lakukan? Sama warokin ini Orokin ini, si penjual buku, ya, dibuka. Fata sofahuha, dibuka per dibuka per halaman. Halaman pertama dari Al-Fatihah dulu. Dari basmalah sampai waladhdallin. Selesai, oh enggak ada perubahan. Lanjut. Al-Baqarah dari Alif Lam sampai ayat terakhir. Ya kan? Dikebet, dilihat per ayat, per halaman. Terus dikebet. Ya. Kata dia, "Falamma wazadu, falamma wajadu ziyadata wan nuqsan" Ketika warokin itu melihat ada tambahan, ada pengurangan dalam tiga Quran palsu ini, langsung apa? Romawiha, dilempar ini palsu kata mereka. Gak mau dibeli. Nah itu. Kata Yahudi ini yang masuk Islam ini, wahada sababu Islami. Inilah sebab keislaman saya. Saya yakin betul, alim, saya betul-betul yakin anna hadza kitabun mahfuz bahwa Quran ini kitab yang terjaga. Wahada hadza wa kana hadza sabab Islami dan ini merupakan sebab keislamanku. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah Masuk Islam. Lihat ikhwan fillah. Ya. Inilah kebenaran Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Dan Al-Qur'an ikhwan itu Allah turunkan bukan, bukan untuk membuat kita sengsara, bukan. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, supaya anda sengsara, bukan. Tetapi Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Dan Al-Quranlah yang merubah kaum Arab. Ya. Al-Quran yang membuat kaum muslimin ikhwanifillah menjadi jaya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, apabila kaum muslimin ingin kembali jaya, jalan yang pertama adalah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Dan ini yang kita sedihkan sekarang. Prihatin, ya. Boro-boro ngamalkan Quran. Bacanya saja sebagian kita bahkan banyak sebagian kita belum bisa baca Al-Qur'anul Karim. Nah ini. Buka Quran saja masih cari surat Hud misalkan. Lama di mana surat Hud ya? Itu. Tapi kalau dapat surat cinta cepat. Nah itu. Nah ini. Ini menunjukkan ya khuan bahwa kita ini masih jauh dari Quran. Bawa Quran masih malu-malu. Padahal orang non-muslim kalau bawa Alkitab mereka itu di mobil dibuka saja tanpa peduli walaupun mereka sedikit. Kita bawa Quran sembunyi-sembunyi, kalau bisa dikasih taruh di kresek. Malu. Kenapa malu? Al-Quran kitab suci yang agung. Nah, seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah mukadimah tentang keagungan Al-Qur'anul Karim, dua hal yang mewakili dari al Qur'an, keutamaan-keutamaan dan keagungan-keagungan dari Al-Qur'anul Karim. Inti dari permasalahan kita bermajlis di siang hari ini adalah yang ingin saya sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh ulama kita. Al-Quran seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala untuk tiga hal. Untuk tiga hal. Beliau sebutkan di uh, syarah Al-Usul fi ilmi tafsir. Ketika mensyarah eh, usul tafsirnya eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwa Quran itu untuk tiga hal. Untuk dibaca. Tilawah yang kedua untuk ditadaburi dan yang ketiga untuk diamalkan. Dibaca dan bacanya subhanallah pahalanya banyak, besar. Dalam membacanya pahalanya besar. Kemudian yang kedua ditadaburi dan yang ketiga diamalkan. Tiga hal ini. Jadi Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk dibeli, kemudian dipajang, kemudian jadikan koleksi satu Quran Madinah, satu Quran misalkan eh, India, satu Quran apalagi Turki, Quran Indonesia. Ketika orang datang, nih Quran kami banyak di rumah. Padahal nggak dibaca sama sekali. Bacanya pun jarang. Bukan itu maksud turunannya Quran. Ya. Yang lebih parah lagi adalah sebagian kita kaum muslimin ya, nulis ayat kursi, kemudian ditempel di pintu, tempel di lemari, tempel di dinding, maksudnya apa? Supaya setan nggak masuk. Ya. Supaya setan nggak masuk. Jin nggak masuk. Itu padahal banyak di tengah-tengah rumah jinnya sama setannya. Ya. Nah, Islam itu seperti itu dijadikan oleh sebagian orang sekarang. Apalagi di Indonesia di TV-TV itu kan. Ya. Islam itu kalau acara angker-angker baru Islam. Ya. Kemudian mauan itu sebagian uh, yang itu apa ya? Uh, palsu itu sebenarnya. Datang ke tempat-tempat eh, sungil, tahu sungil ya, angker dan seterusnya, cari jin itu. Ditipu manusia Islam, eh, ditipu dengan perbuatan sebagian mereka itu. Terus ada di film-film ya kan? Ayat kursi buat musir kuntilanak. Ya. Seperti itu. Ya. Dibaca ayat kursi kemudian kiainya bawa tasbih. Tasbih bisa terbang. La haula wala quwata. Dari mana itu? Ya. Kalau bisa seperti itu pergi saja sana ke mana? Ke Palestina kan lawan orang Yahudi terbangin tasbihnya. Enggak ada itu. Ya. Nah ini. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan bahas tiga masalah ini. Al-Qur'an Allah turunkan pertama untuk dibaca. Tilawah. <clears throat> Keutamaan tilawah Al Qur'an ikhwani fillah. Allah sebutkan di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Sampai Qatadah itu menghabarkan Mutarif bin Abdullah kalau membaca ayat ini dia bilang hadhihi ayatul qurra. Ini adalah ayatnya para qori. Bagaimana ayatnya? Allah berfirman innal ladzina yatluna kitaballah wa الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم mimma وعلانية يرجون تجارة لن تبور Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah kata Allah dan menegakkan salat kemudian berinfak dengan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka baik secara sir sembunyi-sembunyi atau terang-terangan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Allah sebutkan di sini tiga sifat dari sifat orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Yang pertama kali Allah sebutkan orang yang yatluna kitab Allah. Orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Di ayat berikutnya Allah berfirman yuwaffiyahum ujurahum agar Allah menyempurnakan pahala mereka. Wa fadlih dan Allah tambah karunia-Nya untuk mereka. Ini kata ulama, kalau Allah tambah karunia-Nya yang hanya tahu Allah saja. Bisa jadi ikhwan kita atau seseorang baca satu ayat itu pahalanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Dalam hadis Tirmizi Rasulullah SAW menghabarkan tentang pahala baca Quran. Tapi sebenarnya itu bukan pembatasan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabil falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dia mendapatkan satu pahala. Dilipat gandakan menjadi sepuluh pahala. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ikhwanifillah, kalau kita perhatikan, kita membaca Quran, itu pahalanya sangat banyak. Dan tidak membutuhkan waktu lama. Kalau ada mushaf, mushaf, eh, maaf, standar yang dicetak oleh Mujamma Malik Fahad. Atau mushaf yang dari Timur Tengah misalkan. Ya, Eh, seperti ini. Ini salah satunya. Ini ber, e, eh, mushaf ini ikhwan filah, ya kan? Berapa baris dia kalau antum hitung? Berapa sater? Silakan hitung. Yang cepat balapan. Ada sekitar 15 baris kan? Ada 15 baris. Dan menurut ukuran yang sedang, ukuran yang sedang, lafaz dari ujung ke ujung sini itu ada rata-rata ya ukuran yang sedang itu 30 huruf 30 huruf dikali 15 Berapa jumlahnya? 4 eh? 450. Ya kan? Nah, 450 dikali 10. Jadi 4500. Membaca satu halaman nggak butuh waktu 5 menit. Bisa jadi 1 menit Ya kan? Coba, kalau kita tadaburi berapa waktu yang kita sia-siakan dari mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Eh? Kita lebih banyak jalan-jalan. Kita lebih suka nonton TV atau sebagian kita lebih suka chatting-chattingan main HP, zikir pakai HP zikirnya. Ya kan, tangannya dibuat zikir HP. A AB, padahal udah hafal C, sampai ada yang nggak lihat loh. Anda pernah lihat orang, widih, bisaan dia. Seperti ini, luar biasa itu. Keahliannya luar biasa. Ya? Kan? Nah itu. Lihat Facebook. Nah, lihat Facebook itu nggak cukup sejam dua jam iya nggak iya atau nggak nggak alhamdulillah kalau nggak tapi harus jujur harus jujur ya itu mengasihkan mengasihkan itu kalau misalkan kita ngapalin Quran baca Quran hatam ya kan hatam kita kalau sebelum tidur misalkan ambil waktu 15 atau 10 menit saja itu berapa sudah berapa? Mungkin setengah juz selesai. Ya. Setengah juz selesai. Nah itu. Tetapi kita masih bicara nggak punya waktu. nggak ada waktu. Nah, seperti itu. Inilah ikhwan fillah. Ya. Kita banyak terlalaikan, apalagi di zaman sekarang ini nih. Zaman fitnah, fitnah Facebook, fitnah HP, WA, dan seterusnya. Berbagai macam media yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya katakan haram bukan. Tapi innal insana ala nafsihi basira. Sesungguhnya orang itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ini cuma tazkir, peringatan. Mengingat untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Karena jujur saja, Anda pun kalau misalnya megang, wah asik. Apalagi kalau ada informasi dari kawan-kawan. Wah, ini bisa bantah, wah asik bantah lagi kan. Wah oh, ini lihat, tengok sana, tengok sana, tengok sini. Dunia ke kelihatan, tapi Quran nggak dilihat-lihat. Nah, ini. Jadi ini ikhwan harus kita uh, perhatikan. Jangan sampai nanti kita masuk ke dalam apa yang Rasul keluhkan. Ya, ya Rabbi inna qawmi takhudu hadhal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbu, sesungguhnya uh, kaumku telah menyia Al-Qur'an. Jadi kita nggak memperdulikan Quran. Nanti Rasul seperti itu. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kemudian yang harus kita perhatikan adalah kita tadaburi Al-Quran. Bagaimana mentadaburi Al-Quran? Tentunya <clears throat> ini pertama kali ya sebelum berbicara itu Al-Qur'an di antara fungsi diturunkannya oleh Allah adalah seperti yang Allah firmankan di surat Sod ayat 29 Allah berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya ini diantaranya nah tadabur itu kata ulama adalah at-ta'amul fi ma'anihi ini diantara maknanya memperhatikan makna-maknanya kemudian menajamkan pemikiran di dalamnya kita lihat makna-makna per, perlafaz ini tadabur dan tadabur Quran juga adalah aktivitas yang meng, yang yang mendatangkan pahala yang besar, pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabur. Di Allah inginkan Quran agar ditadaburi bukan hanya sekedar untuk dibaca. Lihat seperti Nabi Muhammad SAW <clears throat> ya. Membaca Quran itu ketika betul-betul tadabur itu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Dan ini contoh dari Nabi dan contoh kaum salaf. Ya dalam hadis Ibnu Mas'ud kan pernah Rasulullah SAW bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra, iqra al-Qur'an." Baca Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, aakrau 'alaika wa alaika unzil wahai Rasulullah apakah aku baca Al-Qur'an untukmu padahal Al-Qur'an ini turun untukmu padahal Al-Qur'an ini turun kepada engkau kata Rasul inni uhibbu an asma'ahu min ghairi saya suka mendengarnya dari selainku maka Abdullah bin Mas'ud baca Surat An-Nisa dari awal sampai ayat kaifa idza ji'na من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud baca pakai faida jina min kulli ummatin bi syahid dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, hasbuk, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Setelah Rasul bilang begitu, Abdullah bin Mas'ud nengok ke Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, faida ainahu tadrifan. Ternyata Rasulullah SAW menangis. Ini kalau membaca, kita asal membaca, ikhwanifillah, asal membaca, bisa nggak nangis? Tidak bisa. Tapi kalau membaca betul-betul dengan tadabur, ngerti maknanya, itu bisa mengetarkan jiwa. Walaupun, walaupun ya, walaupun Al-Quran, ya, kita baca, hanya sekedar baca, tapi dengan e, khusyuk, ini bisa berpengaruh, pengaruhnya sangat besar Apalagi dengan tadabur maksud saya. Apalagi dengan tadabur. Karena saya pernah kuliah, waktu di kuliah ada salah seorang dosen bercerita bahwa ada orang Amerika masuk Islam. Awalnya dia nggak bisa tidur tiap malam, stres nggak bisa tidur, nggak bisa tidur nggak bisa tidur. Sampai suatu saat dengar kayak alunan nyanyian, kan nggak ngerti kalau itu Quran. Tiap malam dengar, kemudian tenang, tidur. Nah itu. Malam berikutnya gak bisa tidur. Dengar, tenang, tidur lagi. Begitu terus. Sampai suatu saat dia mau tidur gak bisa tidur. Dia mau dengar itu gak ada, semakin ini, semakin apa? Eh, panas. Mana nih bisa saya dengarkan alunan suara, tapi enggak kedengaran. Nah itu. Akhirnya dia cari. Dia cari ternyata seorang muslim baca Al-Qur'an. Akhirnya dia penasaran, tanya, kemudian dia pun baca, akhirnya sampai masuk Islamnya. Sampai masuk Islamnya. Nah ini. Jadi pengaruh Quran luar biasa. Nah, apalagi kalau membaca dengan tadabur kita tadaburi bacaan Al-Quran ya bukan hanya sekedar apa sekedar e, dibaca Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa kana Abu Bakrin rajulan bukaan la yamliku dam'ahu idza qara'a al-Qur'an ini kata Aisyah kata Aisyah Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang mudah menangis mudah menganis. La yamliku dam'ahu, dia tidak bisa menahan air matanya ketika baca Al-Qur'an, subhanallah. Karena betul-betul menjiwai, betul-betul paham maknanya dan tadabur. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Ya. Dan hebatnya Abu Bakar Siddiq ikhwan ya. Ini seorang sahabat yang memiliki keutamaan yang tinggi. Ya, ilmunya tinggi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu kata ulama, kembali ke Quran. Kembali ke Quran. Dengan baca Quran, iman pun bertambah. Ini kata ulama. Kata saya Abdul Razak juga begitu. Di antara kita cara untuk menambah keimanan atau Quran, baca Al-Quran. Supaya iman kita mantap, iman kita kuat, iman kita tinggi, iman kita bertahan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ditanya bagaimana kiat istiqomah baca Quran, karena dengan Quran iman naik, hati lembut. Itu kiat istiqomah. Imannya Abu Bakar Siddiq ikhwan fillah luar biasa. Saya pernah dikirimi oleh seseorang sebuah naskah. Naskahnya uh, kita lihat Abu Bakar Siddiq itu nggak kaya, eh nggak maaf, nggak miskin. Seperti Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah miskin tidak? Miskin. Bahkan banyak meriwayatkan hadis. Dan sebagian sahabat ada ahli sufa miskin-miskin. Abu Bakar kaya, banyak harta. Biasanya kalau orang yang banyak harta, ya kan? Itu dengan orang miskin banyak ibadah yang mana? Banyak ibadah orang miskin, ya tidak? Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lebih utama dari mereka yang misinir-misinirkan sahabat. Aizah. Abu Bakar Siddiq ikhwani fillah radhiyallahu an beliau bukan orang yang ketika berperang banyak terluka, bukan. Seperti Khalid bin Walid, dan sahabat yang lain pedang itu, pedang tombak itu saya puluhan di, di, di tubuh. Abu Bakar Siddiq tidak seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga meninggalnya meninggal biasa. Tidak seperti sahabat setelahnya. Umar bin Khattab meninggalnya di mana? Di masjid untuk sholat subuh. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah dia bawa tikaman pedang yang sangat tajam di sudah asa dia dua gini, babatkan ketika dia masuk sholat subuh kan? Oh, Umar bin Khattab lagi sholat, Allah Akbar. Dia masuk dan sekitar ada 10 sahabat yang dia tikam juga sebelum menikam Umar bin Khattab. Sampai yang meninggal itu tujuh. Ya. Habis itu tikam Umar bin Khattab sampai robek. Sampai kalau Umar makan itu keluar lagi makanannya. Ya. Mati syahid. Umar bin Khattab. Utsman meninggalnya lagi baca Quran. Juga ditikam oleh kaum Khawarij. Orang-orang yang naik ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga meninggal ketika mau sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya kan? Mati syahid semuanya. Abu Bakar meninggal biasa. Apa rahasianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu melebihi kedudukannya daripada mereka semua? Siapa yang bisa jawab, Ikhwan? Apa rahasianya? Ini perlu kita tanya. Rahasianya dijawab oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala. Beliau bilang, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin, walakin bima syai'in waqara fi qalbihi. Bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kata beliau, tidaklah mendahului mereka, tidaklah mengungguli mereka dengan banyaknya salat, juga bukan dengan banyaknya puasa, tetapi mengungguli mereka dengan sesuatu yang menetap dalam hatinya, keimanan yang kuat. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kalau imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ditimbang di satu timbangan, kemudian imannya umat sekalian ditimbang satu timbangan yang lain lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu kita harus selalu perhatian yang ada di sini, di hati, bukan di jasad. Rasul pun mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsad ila walaikin walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Jadi pandangan Allah melihatnya ke hati. Ikhwani fillah rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq kata Aisyah, "Wa kana Abu Bakrin rajulan bukaan." Abu Bakar adalah orang yang mudah menangis. La yamliku dam'ahu idza qara'a al-Qur'an. Tidak bisa dia tahan itu air matanya ketika dia baca Quran. Oh, subhanallah. Abu Bakar Siddiq baca Quran. Kemudian juga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dihabarkan oleh Abdullah bin Shaddad ibn Lahad di sholat subuh di masjid. Abdullah bin Shaddad sholat di belakang akhir saf. Umar yang kita tahu Ivan Villa, Umar bin Khattab itu kalau Umar ya jalan setan jalannya kemana? Cari jalan lain. Itu setan takut sama Umar. Ya. Dan setan musuhnya Umar. Ya. Keras, tegas. Tegas Umar ini. Dan tidak takut-takut. Orang waktu hijrah saja ke Madinah yang sahabat yang lain sembunyi-sembunyi kan gitu. Umar bin gimana hijrahnya? Ya, jalan santai. Ya kan? Enggak ada rasa takutnya sama sekali. Siapa yang mau istrinya itu kehilangan suaminya atau jadi janda? Silakan. Menghadang. Siapa yang anaknya jadi yatim? Silakan. Jalan santai. Ini Umar bin Khattab. Ya. Dikenal tegas, dikenal luar biasa. Tapi ketika baca Quran akhi, hatinya sangat lembut. Karena tahu makna Quran, tadabbur Quran, dia kata Abdullah bin Saddad, "Sami'tu Umar yaqra'u fi salati subhi surat Yusuf, fasami'tu nashijahu wa inni la fi akhir sufuf." Anak kata Abdullah bin Saddad mendengar Umar baca di salat subuh, dia baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf. Fasami'tu nashijahu maka aku pun mendengar suara tangisnya, rintihan Umar. Waktu itu saya di belakang sof dan paling belakang. Terus kedengaran tangisannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia membaca Innama ashku bathi wa husni ilallah. Di antara bacaan beliau yang membuat dia nangis. Nah, Jadi, ikhwanifillah rahimahirkumullah. Sangat penting sekali kita baca Quran eh, dengan mengetahui maknanya. Contoh yang lain, An Abdurrahman bin Ajlan, Bittu inda Rubai' bin Khatyam zat laylah. Saya pernah menginap di rumah Rubai' bin Khatyam suatu malam. Faqama yusalli. Dia solat dia um, eh, salat malam. فمر بهذه الآية kemudian dia lewati baca ayat surat Al-Jathi ayat 21 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الجاسية 21 فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد dia baca terus ayat ini semalaman, tidak lewat surat ini, sambil menangis dengan sangat nangis yang keras. Nah, ini, jadi sangat eh, sangat sangat sangat sedih dia baca ayat ini. Ayat ini ikhwanifillah, kalau kita lihat maknanya luar biasa. Jadi menyadarkan kita. Lihat am hasiballadzina jtarahu sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa perbuatan yang salah, maksiat. Itu mengira annaj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah mereka mengira kami menjadikannya sama dengan orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang beriman dan seperti orang-orang yang beramal soleh? Hidup dan matinya sama? Kata Allah. Sa'ama yahkumun. Alangkah buruk hukumnya mereka itu. Kan sebagian kita, ah nggak apa-apa ah, yang penting eh, yang penting hidup nggak beramal soleh juga nggak apa-apa. Nanti masuk surga sama-sama. Ini perasaan sebagian kita wallahualam. Padahal Allah katakan nggak sama. Orang yang berbuat keburukan dengan orang yang beramal soleh. Jadi banyak sekali sini Ikhwan contoh-contoh tentang kita harus tadabur dan Al-Qur'an ini diturunkan untuk ditadaburi. Ya. Oleh karena itu Ikhwan fillah ya Ulama menyebutkan di antara cara tadabur itu adalah dengan kita baca Quran pelan-pelan, kemudian tadaburi, kemudian lihat tafsirnya. Ya, kalau misalkan di rumah belum ada kitab tafsir, kita ngumpulin duit buat beli kitab tafsir. Ya, Alhamdulillah sekarang eh, kalau misalkan belum bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Arabnya banyak, ya kan? Kalau bahasa Indonesia-nya bagi ikhwan dan akhwat yang belum bisa bahasa Indonesia, udah banyak sekarang Tafsir-tafsir, tafsir Mukathir, tafsir Sa'di diterjemahkan. Tafsirnya Syekh Utsaimin sebagian surat diterjemahkan. Ditadaburi. Supaya jadi ditaruh di lemari. Misalkan hari ini baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 misalkan atau ayat 1 sampai 5 tentang orang beriman sifat-sifatnya. Besoknya 6 7. Besoknya baca lagi tentang orang-orang munafik di mana sifat-sifatnya. Sambil ditadaburi ya. Atau belajar masuk ke majelis-majelis taklim yang ngajar tafsir. Atau juga di majelis majelis taklim yang yang ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau ustaz-ustaz yang bermadzhab sahih yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, kemudian dia bacakan tafsirnya itu salah satu menambah pemahaman kita tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi, ikhwan fillah, jangan kita lewatkan eh, majelis -majelis ilmu seperti ini. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. <clears throat> Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya surat Al-An'am ayat 106. Allah berfirman ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Al-An'am 106. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rob engkau tidak ada ilah kecuali dia wa'arid anil musyrikin dan berpalinglah dari kaum musyrikin syahid atau dalil tentang wajibnya kita mengamalkan Al-Qur'an ikhwan fillah adalah lafaz ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik Imam Ibnu Katsir berkata maksudnya adalah iktadi bihi Waktafi atharahu wa'mal bihi. Ikuti dan amalkan dia. Ini kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Quran selain fungsinya untuk dibaca, selain untuk ditadaburi, juga untuk diamalkan. Berusaha kita untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah bagaimana cara mengamalkan Al-Quranul Karim? mengamalkan Al-Quran Al-Karim kata Ibnu eh, Fauzan adalah menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Kata Al-Quran halal, halal. Kata Al-Quran haram, haram. Jangan kata Al-Quran halal, enggak, haram. Kata Al-Quran haram, enggak, halal. Nah, ini musibah. Ini berarti enggak mengamalkan Al-Quran. Kata Al-Quran, wahai para wanita pakai jilbab, Enggak. Yang penting menjilbabi hatinya. Nah, ini mengamalkan Quran enggak? Yang lebih parah lagi adalah jilbab itu adalah adat istiadat orang Arab. Karena di Arab itu berdebu. Oleh karena itu para wanita harus ditutup. Nah, ini enggak benar, sama sekali enggak benar, ikhwan ya. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu adalah adat istiadat kaum Arab bertentangan dengan banyak hadis. Eh, maksudnya jilbab ya. Eh, itu adat kegiatan kaum Arab bertentangan dengan diantaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Lihat Aisyah. Qalat yarhamullah. <clears throat> Mudah-mudahan Allah merahmati nisa al muhajiratil awal para wanita muhajirat yang pertama. Ketika diturunkan ayat wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin syaqqatna murutahunna wahtamarna biha. Nah, ketika diturunkan ayat hendaknya para wanita itu memakai apa? kerudung, jilbab. Ini ada di surat eh, Al-Ahzab, juga ada di surat An-Nur tentang perintah itu. Dibacakan sama suami-suami mereka di rumah-rumah mereka. Apa yang dilakukan? Syakok namuru murutohunna. Sitar-sitar itu dirobek, dijadikan jilbab. Nah, seperti itu. Sekarang kebalik. Jilbab dijadikan sitar. Jadi hordeng. Atau jadikan taplak meja. Nah, lihat zaman dulu ikhwani fillah rahimakumullah. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihi ajmain itu mengamalkan ayat-ayat Allah. Ketika haram turun pengharaman khamar, turun pengharaman khamar. Mereka lagi asik-asik minum khamar tuh. Kemudian Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, Anas lagi nuangkan khamar ke Abu Talha, nuangkan khamar kepada fulan, kepada fulan, fulan, Datang dibacakan ayat pengharaman khamar langsung buang itu khamar, dibuang sampai itu membanjiri eh, Madinah. Dan mereka kan banyak. Nah itu. Khomer dibuang. Eh, bukan Madinah di Mekah, ya. Membanjiri tanah-tanahnya itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa Al-Qur'an itu memiliki keutamaan yang harus kita perhatikan dan merupakan kebanggaan kita kaum muslimin. Tetapi kita bukan hanya sekedar bangga. Kalau kita ingin kembali dan jaya adalah kita baca, kita tadaburi dan kita berusaha mengamalkannya. Dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk jadi kebanggaan atau bukan hanya untuk dikoleksi di rumah, yang lebih parah lagi adalah Quran itu cuma didengar dalam dua acara saja acara kematian dan pernikahan ya. pas ada kematian kedengaran dari Yasin dibaca ya. sisanya nggak dengar pas ada Ustaz, bagaimana caranya supaya kita agar semangat dalam menghafal Al-Quran dan mengurangi mendengarkan musik di zaman ini, di mana selalu ditemukan orang-orang yang suka mendengarkan musik dibandingkan murotal. Jazakallah khairan. Iya. Caranya kita baca keutamaan-keutamaan orang atau keutamaan-keutamaan menghafal Quran. Keutamaan membaca Quran, keutamaan menghafal Quran. Karena ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Itu betul. Kalau kita misalkan e, kenal, kita ngerti keutamaan, maka ada semangat. Kemudian kita baca e, sejarah, sejarah orang orang yang, yang baca Quran. Lihat dalam hadis yang Sahih Rasul pernah berkata gini, Iqra, bacalah. Kata Rasul, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan bagi orang yang e, bagi sahibul Quran, Iqra, baca. Wartaki, dan naik derajat Anda. Ini di surga warattil dan baca Quran dengan tertib. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha. Sesungguhnya akhir derajat Anda adalah sesuai akhir ayat yang Anda baca. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Haythami rahimahullahu taala, ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Terus derajatnya naik di surga. Ya. Ikhwan kalau kita nggak bisa ngapal semua Quran, setengahnya 15 juz. Kalau nggak bisa seperempatnya. Kalau nggak bisa juz ama. Juz ama. Ya, juz ama kita hafalkan. Terus ada target. Kalau nggak bisa juz ama juga ya qas kisar mufassal. Kisar mufassal itu dari ad sampai Anas. ad sampai Anas. Ya. Kisar mufassal namanya. Surat ad karena eh, kaum salaf dulu yang kecil terutama anak-anak kecil ngapalin Quran itu dari surat-surat mufassal. Kata Ibn Abbas, saya waktu kecil, zaman Rasul SAW, saya hafal Al-Mufassal. Surat Mufassal itu dari Qaf sampai An-Nas. Ya. Jadi kalau mau ngapalin itu surat-surat itu tuh. Qaf sampai An-Nas. Ya. Uh, surat-surat Mufassal itu terbagi tiga. Ada Tiwalul Mufassal, yang mufasal yang panjang-panjang, ada yang sedang, ada yang kisor, yang pendek-pendek. Yang kisor mufasal itu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ad-Duha sampai an Yang pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang tiwal dari Qaf sampai An-Naba. Nah, yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ada karena kita hafal gitu supaya kita tahu ketika jadi imam. Untuk jadi imam, ketika hafal untuk sholat maghrib, pilih yang kisor mufassal, eh, surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek. Ya, oleh karena itu, ikhwanifillah, walaupun antum hafal Quran, ketika maghrib, itu sering-seringlah membaca ngimamin kisarul mufassal. Pilih surat dari ad sampai Anas. Ya, karena apa? Nanti ke kelebihannya, kaum awam sering mendengar itu surat dibaca. Sering mendengar itu surat dibaca. Ya, Jangan ngambil pertengahan ayat ini ayat itu tapi potong-potongan potong-potongan ya yang sebagiannya malah nggak ngerti cara motongnya. Anda pernah sama Ustadz Aiman Allah taala di daerah eh, daerah Otista ya. Dia ngeluhkan Ustaz, gimana itu imam? Apa saya bilang? Itu sholat subuh motong ayatnya nggak benar. Gimana caranya? Ketika ayat pertama, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Dia hafal, tapi cara motongnya salah. Cara motong ayatnya di perkataan yang nggak nyambung gitu. Jadi kita hafal Quran pun kalau misalnya hafal Quran ya itu eh, perhatikan eh, potongan-potongannya kalau memotong surat. Oleh karena itu di antara kelebihan yang disebut oleh Syekh Thayyar rahimahullahu taala dalam buku tentang ilmu Quran ya. Beliau sebutkan tentang keistimewaan Quran e, India, Pakistan yang dipakai sama Indonesia. Keistimewaannya itu ada ainnya di samping-sampingnya. Nah, rukuknya. Itu kelebihan Quran kita itu. Anda melihat Quran kita Indonesia kan ada ainnya Ain, ain, ain, ain. Itu untuk membantu makna. Orang-orang tua kita ulama dulu itu kalau mau motong itu di ruku itu. Di ruku itu karena kata Syekhoyar, ruku-ruku itu itu ketika diteliti sama mereka itu sesuai dengan makna sesuai dengan makna. Oleh karena itu yang mau menghafal Quran dan seterusnya perhatikan juga itu bagus sekali untuk membantu ketika jadi imam supaya tidak salah motong, tidak salah apa namanya e, kisah-kisahnya terpotong-potong nah itu. Nah, walaupun Quran itu ada lebih ada kurang, tetapi untuk sementara Quran yang paling bagus adalah cetakan Mujamak Malik Fahad yang dicetak di Madinah. Jadi e, Caranya juga diantaranya ikhwanifillah ya kita bergaul sama orang-orang yang emang semangat ngapal Quran. Kalau antum ngapalin Quran kemudian e, bergaul sama orang yang nggak semangat, antum semangat lama-lama, lama-lama, lama-lama jadi nggak semangat. Seperti itu. Ya. Apakah ada waktu-waktu yang disunahkan untuk baca Quran? Tidak ada waktu-waktu khusus disunahkan baca Quran. Tetapi anjuran saja. Itu disebutkan di antara oleh imam Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama lain, ya. E, baca Quran itu yang paling bagus di ketika solat, ketika solat dan pahalanya besar satu ayat ketika dibaca dalam solat sama seperti mendapatkan satu onta yang gemuk yang bunting kata Rasulullah SAW nah, itu satu ayatnya dan hadisnya sahih riwayat Muslim ya Kemudian di malam hari lebih utama daripada di siang hari dikatakan perkataan ulama di malam hari karena lebih hening kan gitu. Apalagi kalau dibaca di sholat malam, dibaca di sholat malam. Nah itu. Jadi eh, tidak ada waktu khusus, ya tidak ada waktu khusus dan tidak ada tempat khusus, tetapi cuma dimustahabkan saja. Misalnya di malam hari, di siang hari, ya, malam lebih utama daripada siang itu bukan eh, ke, apa kemestian ya bukan kemestian ya, kalau misalkan apakah mesti pada subuh enggak apakah mesti pada maghrib enggak antum ketika ada waktu untuk baca baca seperti para sahabat Rasulullah SAW ya Mu'ad bin Jabal dan seterusnya baca itu ketika eh, lagi dalam keadaan apapun baca bahkan para sahabat di hadis yang sahih ya waktu peperangan Zatul Riqa disebutkan dalam eh, kitab-kitab hadis Rasulullah SAW mengutus dua orang untuk menjaga jaga Rasulullah SAW dan para sahabatnya di nah dua orang satu ansori satu muhajiri dipilih sama Rasul dari kalangan ansor satu dari kalangan muhajir jaga kemudian kata eh, eh, kata salah satu di antara mereka siapa yang duluan yang mau jaga Akhirnya dipilihlah Ansori yang muhajirin tidur dulu untuk jaga. Nah, sholat sambil jaga sholat, baca Quran, baca Quran, lihat baca Quran. Jadi kedekatan mereka sama Quran sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Sampai musuhnya itu oh, lihat ada yang jaga ya, kan? dipanah, ya kan? Dipanah, ya kan? Tancap kena tubuhnya. Terus baca Quran. Sampai beberapa kali dipanah terus baca Quran. Darahnya sudah bercucuran. Saya mau muhajirin bangun. Kenapa kau tidak habarkan padaku? Kata ibu. Lima tani. Kata orang muhajirin, dari sahabat muhajirin itu kan. Apa kata orang ansornya? Saya sedang dalam keadaan baca Quran. Dan saya tidak mau memutus bacaan Quran saya. Subhanallah. di dipanah, dia enggak bergoyang. Kita kalau dituil saja bergoyang. Ya enggak? Ini saking khusuknya baca Quran dan nggak mau motong bacaan Quran. Dia tahu dan dia sakit. Nggak mungkin nggak sakit, nggak mungkin. Sakit. Tapi keenakan baca Quran kalau orang sudah menikmati bacaan Quran itu luar biasa, akhi. Wallah luar biasa. Lebih dari segalanya, apalagi musik. nggak ada apa-apanya. Ya. Sebagian kita kalau nyanyi, oh kesana kemari nyanyi kan. Hmm, di jalan nyanyi, di mobil nyanyi, naik motor nyanyi, naik mobil nyanyi, di rumah mau makan nyanyi, sudah makan nyanyi, di WC nyanyi. Waduh, kalau Quran lebih bagus itu. Ya kan? Kalau Quran Masya Allah. Nah, itu. Adakah ada tempat-tempat yang diharamkan membaca Quran? Ya, di tempat-tempat seperti WC itu jangan baca Quran, ya. Jangan baca Quran karena tidak apa? tidak pas dengan Al-Qur'an. Kemudian di tempat-tempat yang lahun lahun ya. Wa wa ibadur rahman. Ibadur rahman itu di antara sifatnya apa? Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Kalau ada lagun yang sia-sia lewat. Oleh karena itu, antum ketika ada musik-musik dan seterusnya, acara-acara begitu, jangan dilawan dengan Quran. Wah, Tetangga saya nyetel musik, saya setel rojaah yang ada Qur'annya. Oh, bulat ya bulat apa namanya? Berkelahin kan enggak benar, enggak benar. Ya. Enggak benar. Seperti itu. Anda pernah sama salah satu syekh kita waktu datang ke, ke sini ya ke Indonesia dia bawa ke mana ke pun puncak lagi ramai itu musik oh. kita mau nyanyi, ngaji ah jangan jangan jangan nggak pantas di sini cari yang lain sepi gitu ya kan Kan kita juga nggak boleh memaksa orang dengarkan Quran. Ya, kita baca Quran juga harus lihat keadaan. Kalau ada yang tidur, waduh tidur mulu nih. Padahal tidurnya siang, bagus baca Quran. Auzubillahi Bisa Bismillah tidur kasihan terganggu. Ini pun nggak boleh. Karena Quran diturunkan buat buat buat untuk meng, mengganggu. Ya. Oleh karena, itu Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis Beliau katakan ada sebagian orang yang kena talbis iblis dari kalangan qari, dari kalangan para qari. Di malam hari, di sholat di malam hari itu, di menara masjid kumpul baca dengan qur baca serempak, kemudian apa? Mengganggu orang dari tidur mereka. Ini jadi haram. Ini yang nggak boleh. Ya ini disebutkan sama Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis. Bagaimana dengan sekarang Iwan sebagian orang yang baca pakai mic ganggu orang tidur? Anda pernah ngontrak di daerah Jakarta Timur tuh. Setelah sholat e, duhur, lagi capek mau istirahat siang jam satu habis ya, mau istirahat. Lagi enak gini, Yasin wal Qur'an al Hakim. Waduh, terganggu. Ini nggak boleh ya nggak boleh tapi kalau kita larang eh nggak boleh nanti disangka apa kamu ini ngelarang orang ngaji kan zaman sekarang begitu ya tidak padahal caranya nggak benar ngapain pakai mic ya tidak orang mau tidur mau istirahat nah itu jadi ini eh, hal-hal yang e, kita juga harus perhatikan ketika kita membaca Al-Quran jangan sampai ganggu orang. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Sudah ganggu orang, bacanya enggak benar lagi. Baca Yasinnya saja yanya lebih dari dua rokat Yasin ya. Dari mana ceritanya? Yaitu mad tabi'i harf ya harus dua rokat hayun tauro yasin. Nah, seperti itu baru benar. Ya, banyak di antara kita ya mingguan baca Yasin, baca Yasinnya saja yang pertama salah-salah. Nah ini mestinya ya mestinya saudara-saudara kita yang ada ngajar itu eh, ngajarkan bacaan yang benar itu lebih bagus daripada kayak rutinitas seperti itu dan seterusnya ya ini ikhwanifillah yang harus kita perhatikan Tapi eh, saya minta maaf Alhamdulillah Mungkin pertanyaan yang lainnya eh, Gak bisa jawab Cukup segitu saja ya, karena anda khawatir juga membosankan antum, karena lama-lama eh, bosan. Lebih baik sedikit-sedikit antum rindu, ya kan? Ya. Dan eh, juga suara orang terbatas. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah pahalanya dan kita minta keberkahan hidup kita ya.